الله حيثما كنت وأدي السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين جمع Jumat يعني dimuliakan Allah Subhanahu wa Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat aman, nikmat Islam, nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita semua. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa 'indahu qutu yaumihi hizat lahud dunya bihadafiriha barang siapa yang beresok hari dalam keadaan aman sehat jasadnya dan ia memiliki makanan sungguh ia telah memiliki dunia dan seisinya. Oleh karenanya, segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua wajib kita syukuri dengan senantiasa meningkatkan ketaatan kita kepada Allah, meningkatkan ketakwaan, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam semoga tercurahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang diturunkan kepadanya Al-Qur'an sebagai jalan hidup kita umat manusia. Karenanya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui bahwa kewajiban kita di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliaulah yang mengajarkan kita hanya menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala semata. Bukan hamba dunia, bukan hamba harta, bukan hamba jabatan, tetapi hamba Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat At-Taubah 119 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu" Ittaqullah wa kunu maas Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah dan menjadilah bergaulah bersama orang-orang yang jujur. At-Taubah 119. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa antara iman, takut dan kejujuran adalah satu hal yang berhubung, satu hal yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Orang yang beriman dituntut untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dituntut untuk senantiasa berbuat dan berkata jujur. Dan inilah sifat yang harus dimiliki oleh seorang muslim, yang harus kita komitmen dalam menjaga kejujuran ini. Karena Rasulullah SAW menjelaskan dalam sebuah hadis, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal bir yahdi ilal jannah." وما يزال yasduk wa ويتحرى الصدق hatta yuktaba indallahi siddiqan. Hendaklah kalian senantiasa berbuat dan berkata jujur. Karena sesungguhnya kejujuran menunjukkan kepada kebaikan dan kebaikan menunjukkan kepada surga. Dan orang yang senantiasa berbuat jujur membiasakan dirinya untuk senantiasa berkata jujur, maka ia akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai siddiqon, orang yang jujur. Wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi al fujur wa innal fujur yahdi ila nar. Wa ma yazalu ar-rajulu yakdzib hatta yuktaba indallahi kazzaban mutafak alaih <clears throat> dan jauhilah kalian sifat dusta sifat bohong karena kebohongan kedustaan akan membawa kepada kejahatan dan kejahatan akan bermuara ke neraka dan tidaklah orang yang senantiasa membiasakan dirinya untuk berbuat dusta untuk berbuat bohong, maka ia akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai kadzaban, orang yang dusta. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat dan hadis tersebut memerintahkan supaya kita senantiasa berbuat jujur, menjauhi kebohongan. Makanya orang yang tidak jujur bisa dikatakan dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang tidak takut kepada Allah berarti dia keimanannya diragukan. Karena iman, takut dan kejujuran adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dan inilah sifat yang harus kita komitmenkan sebagai seorang muslim yang utuh. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bangsa kita sekarang mengalami krisis kejujuran. Dari pejabat hingga rakyat, dari remaja juga orang tua. Seakan-akan kejujuran adalah sesuatu yang langka. seakan-akan kejujuran adalah suatu yang mahal. Oleh karenanya ada baiknya kita melihat kisah bagaimana ketika Rasulullah SAW bersiap diri pergi ke Tabuk, maka para sahabat bersiap-siap juga untuk setia menemani Rasulullah SAW dalam perang Tabuk hingga selesai. Tetapi ketika Rasulullah SAW kembali dari Tabuk ke Madinah, banyak orang yang datang menuju Rasulullah SAW. Ada sekitar 80 orang menghadap Rasulullah SAW dengan berbagai alasan karena mereka tidak mengikuti perang Tabuk. Dan berbagai alasan itu Rasulullah terima. Tetapi ada tiga seorang sahabat yang dia jujur kepada Rasulullah SAW. Tidak banyak alasan mengatakan apa adanya. Mereka tidak mengikuti peperangan tabuk bersama Rasulullah SAW dikarenakan terlalai dengan panen mereka. Mereka adalah Ka'ab bin Malik, Murarah bin Abi Rabi, bin Rabi dan Hilal bin Umayyah al-Wahidi. Mereka jujur kepada Rasulullah SAW. Tidak banyak alasan. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala menghukum mereka. Rasulullah SAW melarang mereka agar tidak ada umat Islam yang berbicara kepada ketiga mereka, bahkan keluarga dan istri mereka hingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat At-Taubah 117 118 yang berkenaan bahwa Allah telah menerima taubat mereka. Kejujuran inilah yang perlu kita tiru. Bahwa kita harus menanamkan kepada diri kita, menanamkan pada keluarga kita, menanamkan pada masyarakat kita, generasi kita arti sebuah kejujuran. Karena kejujuran adalah sesuatu yang sangat berharga, bukan hanya di dunia, tetapi kejujuran akan mampu membawa orang-orang yang jujur ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau kita di dunia ini yang hanya sementara bisa tidak jujur, bisa berdusta, bisa berbohong. Orang tua bisa berbohong kepada anaknya. Pemimpin bisa berbohong kepada rakyatnya. Majikan bisa berbohong kepada karyawannya. Tetapi kita tidak akan dan tidak mungkin dan tidak dan mustahil berbuat bohong nanti di depan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Karena Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di dalam surat Yasin 65 اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون hari ini di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala menutup lisan-lisan kita dan berkatalah tangan-tangan kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberi kesaksianlah kaki-kaki nanti di hari kiamat atas apa yang telah kita lakukan. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan surga bagi orang-orang yang senantiasa berbuat jujur dan menjauhi kedustaan. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Maidah ayat terakhir, "Qala Allahu hadza yaumu yanfa'u sadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika dzalikal fawzul 'azim Allah Subhanahu wa taala berfirman ini hari adalah hari yang akan bermanfaat kejujuran bagi orang-orang yang jujur dan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai mereka kekal di dalam surga selama-lamanya Allah meridhoi mereka dan mereka pun meridhoi atas yang diberikan Allah kepada mereka dzalikal fawzul azim inilah kesuksesan kemenangan yang sangat besar jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala marilah kita biasakan untuk senantiasa berbuat jujur. Kita biasakan untuk senantiasa berkata jujur dan jangan sampai kita membiasakan diri kita, membiasakan mendidik anak-anak kita dengan kebohongan. Karena kebohongan akan bermuara ke dalam neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala sering menyampaikan di dalam Al-Qur'an wailul lil mutaffifin celakalah bagi orang-orang yang curang celaka bagi orang-orang yang bohong. Wailul yauma idzil mukadzibin, celakalah bagi orang-orang yang mendustakan. Orang-orang yang berdusta ini celaka. Makanya marilah kita senantiasa untuk menjaga kejujuran sehingga Allah Subhanahu wa taala berkenan dengan rahmatnya memudahkan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan sehingga Allah Subhanahu wa taala juga berkenan dengan rahmatnya untuk memasukkan kita semua ke dalam surganya.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 وانصرنا على القوم الظالمين الكافرين وانصرنا على القوم الظالمين وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك الصبر عند القضاء والفوز عند اللقاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضال ولا مذلين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ولا تجيبنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلق ظرف عين وأصلح لنا شأننا كلها ربنا لا تزن قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلل علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإذا ذي القربى ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة